الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman. Saudara-saudariku yang kucintai karena Allah Jalla Allah. Orang beriman itu orang yang sangat bahagia. Kenapa? Karena dia paham untuk apa dia hidup di muka bumi ini. Orang-orang yang maksiat, orang-orang yang berbuat zalim, pejina, koruptor, itu orang-orang yang tidak paham arti hidup sebentar di dunia ini. Kasihan. Dia hanya memilih enak sesaat lalu dia akan menderita berkepanjangan di akhirat. Mataun qalil walahum adzabun alim. Enak sebentar tapi panjang penderitaannya. Jina itu enak sebentar. Korupsi enak sebentar. Berapa lama sih hidup? Tapi akan mendapatkan penderitaan yang panjang di akhirat. Karena berapa paham arti hidup. Orang beriman, subhanallah, dia tahu tujuan hidup Ngapain nih kita hidup di dunia ini? Apa tujuannya? Tentu Allah tidak serta-merta menciptakan tanpa tujuan. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang tidak ada maksud. Ada tujuannya. Jelas. Kenapa? Supaya terarah hidup kita. Apa dong tujuannya? Wama umiru ila liya'budullaha mukhlisina Tujuannya adalah mencari ridha Allah. Allah gayatuna. Allah tujuan kita beribadah karena Allah, beramal saleh karena Allah, bekerja karena Allah, berkeluarga karena Allah, beraktivitas karena Allah. Sehingga bukan angka lagi yang dicari, tapi nilai. Bukan harga, tapi cinta. Akhirnya kita bahagia. Karena Allah tujuannya, sehingga nilai semua. Ibadah bernilai, amal saleh bernilai, rumah tangga bernilai. yang akan jadi bekal kita di akhirat nanti. Lalu tugas hidup. Khalifah. Kita punya tugas di muka bumi ini menjadi khalifah. Mengabdi kepada Allah Jalla jalalu. Ada tugas kantor, ada tugas rumah tangga, ada tugas sekolah, ada tugas negara. Eh, jangan lupa, ada tugas hidup. Ngapain? Ngabdi sama Allah. Menghambakan diri kepada Allah. Inilah tugas dalam penciptaan hidup ini. Allahu Akbar, mengabdi kepada Allah. Maka fungsikan semuanya di jalan Allah. Karena itu semuanya menjadi alat. Popularitas, jabatan, harta, alat. Dakwah ini juga jadi alat. Allahu Akbar. Dipungsikan untuk mendekat kepada Allah. Dipungsikan untuk mengajak sebanyak-banyaknya makhluk untuk mendekat kepada Allah. Melalui media televisi ini menjadi alat dakwah. Allahu Akbar, makin banyak yang bisa menikmati zikir. Takut ria itu ria. Takut pujian itu juga ria. Karena orang beriman nggak peduli dipuji atau dihina. Dia akan jalan terus. Ada kamera atau tidak ada kamera. Dia akan jalan terus. Kenapa? Allah goya tuh. Allah tujuannya. Malah kamera menjadi media dakwah. Makin banyak yang menikmati dakwah. Ini orang yang memahami alat hidup. Pedomannya. Al-Quran. Teladannya uswahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, teladan yang terbaik. Bagi siapa? Bagi mereka yang ingin ridha Allah, rahmat Allah, hidayah Allah, ampunan Allah, berkah Allah, ingin surganya Allah. Karena itulah ia memperbanyak zikir. Allahu Akbar, ingat Allah, ingat Rasulullah, ingat akhirat, ingat alam kubur, ingat kematian yang semakin mendekat. Dan orang beriman tahu arti hidup sesaat ini. Di sini bukan tempat kita. Not here, but after here. Bukan di sini, tapi di sana. Bukan sekarang, tapi nanti. Jelas Wa inna darul akhirah laki al hayawan lau kanu alamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu itulah sebenar-benarnya kehidupan seandainya mereka mengimaninya. Seandainya mereka mengetahui, orang beriman tahu itu, orang beriman mengimani itu. Sehingga ia fungsikan dunia sesaat ini untuk menjadi bekal kebahagiaan selama-lama-lama-lamanya di akhirat nanti. Makanya kita mau saum, mau lapar, mau haus, kita mau taat sebagai bekal kita di akhirat nanti. Allahu Akbar. Maafkan Arifin banyak bicara, banyak salah Arifin ini. Subhanakallah bihamdika, Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah